Saking pentingnya keluar golongan ilmi Al-Imamul Bukhari meletakkan bab Al-Khuruj fi talabil ilmi Bukan khuruj untuk jauhlah Bukan Al-Khuruj fi talabil ilmi Dan beliau menurunkan riwayat pertama Keluarnya Nabi Musa untuk menemui guru besarnya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dengan perjalanan susah payah yang menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya Allah bertemukan dengan hamba soleh Nabiun Salihun Khidir alaihissalam yang dikatakan oleh sebagian muarrikh ahli sejarah dia adalah perdana menterinya Zulkarnain, raja besar yang dikatakan oleh Imam Mujahid ada raja empat besar dunia yang duanya kafir, duanya mukmin. Yang mukmin Nabi Sulaiman alaihissalam dan yang kedua Zulkarnain. Yang kafir bukan Nasr sama Namrud la'anatuhu Allah alaihi alaihi Hadis kalian keluar dan cari ilmu sangat banyak faedahnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala Tabarrak anil awtani fi talabil ula Fasafir fafil asfari khamsu fawaidah Yang syair ini ditulis dalam diwan beliau Tahurrum anil auton. Keluarlah kamu dari kampung kamu. Dengan cuma menjadi pendekar kampung. Gagahnya cuma mencari ilmu di kampungnya Baru keluar malam. Karena di dalam safar itu mengandung lima faedah. Yang pertama, sabri hamin. Hilangnya kuda bulanan itu. Makanya jauh-jauh orang sumpah di sini cari duit keluar ke Jakarta jadi dapat solusi mau paye, arem-arem, apa aja yang penting dapat halal waktu itu ma'isyatin mendapatkan ma'isyah yang baru tapi kalau punya kewajiban dakwah di sini jangan ditinggal karena hanya cari ma'isyah itu berkhianat terhadap dakwah, berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Karena anda dengan istiqamah dan bersabar, Allah akan berikan satu jalan keluar yang tidak kita kenal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Kemudian yang ketiga, وَإِلْمٌ dapat ilmu Yang keempatnya wa adabun dapat adab yang paling terpenting wa suhbatu majidin berteman dengan orang-orang yang mulia. Antum di masjid ini gak bakal ketemu dengan perampok. Gak bakal antum ketemu dengan pencopet, penipu, kadang-kadang ada. Pengutang ada juga, tapi kan niatnya di sini nggak nipu nggak mutang. Walaupun kadang-kadang sambil menyelam ngutang ustaz. Itu rumah. Nah jadi kalian kalau memang seperti itu, suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Dengan Anda kuat dengan guru radio. Wah, saya sudah cukup dengan di radio. Ya enggak. Al-Ustaz Ar-Radio. Antum bahkan bisa komunikasi dengan radio. Waduh, anak kelewatan. Eh, lo balikin, ulangin. Enggak bisa. Radio bakal lempeng. Lo ngantuk, melek, sama. Radio muter terus. Kalau di sini antum bisa bertanya, bisa dilihat. Ada yang sekalian, memang mencari ilmu itu banyak gangguannya. Dan yang paling terpenting tiga, M SM males sombong malu Masya Allah penyakit malas itu lebih berbahaya ketimbang air karena orang yang kena penyakit air masih punya semangat hidup orang yang malu eh orang yang malas manusia buangan maka benar yang dikatakan oleh al ulama saya melihat bantal itu lebih berat ketimbang lihat setan. Karena kalau bantal bawahnya, apalagi baca buku sambil tidur, yakin perlu melonggar teriak teriak teriak mimpi sampai umroh. Ada sekalian yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah sombong. Jadi ilmu itu seperti air, kata para ulama, tidak akan bisa naik pada permukaan yang tinggi. Sehingga Imam Mujahid mengatakan sekaligus penjelasan yang ketiga, manu isnani la yata'allaman dua orang yang tidak akan pernah bisa belajar Mustadbir wa mustahil orang yang sombong dan orang malu bagi yang sombong bawaannya, ah itu mah yang dikaji udah gue ketahuin tiga tahun lalu, masya Allah tiga tahun, padahal disampaikan belum sekarang. Apa yang benar? Al-hayatu syurbatun minal iman Malu kabar daripada iman itu Malu di dalam maksiat Malu di dalam berbuat kebaik keburukan Bukan dalam masalah kebenaran Bahkan Qaul man di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, "Inna Allah la yastahi min al-haqqi syai'a." Oh, Urusan kebenaran Allah tak pernah malu untuk memberikan jawaban pertanyaan yang mungkin dianggap etika manusia malu. Contoh perempuan menanyakan tentang haid. Datang ke istri Rasul, Sampai pertanyaan itu kadang-kadang Rasulullah nggak tahan untuk jawabnya. Kasihkan sama istrinya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala la yastahi min al haqi syai'a. Tolong HP-nya di Madinah. Yang punya HP jangan juga ambil nanti. Untuk lanjutin pembangunan nanti. Silahkan diminum. Ya. Udah disiapin sama panitia kan? Masya Panitia yang dermawan. Loh, apa? Hah? Oh, keluar. Oh, di sana. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang ilmu yang paling terpenting kita pelajari adalah membahas masalah Ujuluddin dan menjelaskan tentang syawaibuddin. Dan ini adalah tugas para rasul, para nabi, al-ulama. Allah mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu tagut. Kata para ulama seperti Syekh Nasir Al-Aqal, muhimmatul anbiya dan tugas utama para rasul adalah bayanul di menjelaskan asas-asas agama wasyawaibuddin dan memberikan penjelasan tentang kotoran-kotoran agama yang mencoba untuk dititipkan sebagai kendaraan untuk melompongkan kesesatan. Oleh karena itu, bukan merupakan suatu air Bukan merupakan suatu hal yang harus kita ingkari. Kalau kita membantah pemikiran seseorang yang terkadang harus menyebutkan namanya. Tapi untuk masalah din bukan masalah maslahatul syaksia. Bukan karena melampiaskan dendam atau mungkin masalah-masalah keduniaan yang ingin dititipkan Saya murni menjelaskan dinul Islam. Sehingga Imam Al-Farabi di dalam kitab Al-Buruq beliau mengatakan semua orang mati tidak boleh kita sebut-sebut cacat aib Kecuali karena Rasulullah SAW mengatakan ada syukur al-amwal. Fa'illahum qad adzawu ila Jangan kau orang yang telah mati karena dia telah mempersembahkan, telah berbuat dan telah mendapatkan balasannya. Sudah. Kecuali kata beliau, kecuali kalau orang contoh itu meninggalkan buku yang berbahaya atau kemungkinan yang berbahaya dan memiliki jumlah umat banyak, maka harus dibantah. Makanya yang berterjemah ini yang memiliki kitab ar rabdul al Bakri yang membantah tentang kesesatan seorang tokoh Al-Bakri namanya yang mengatakan bahwa istighosah bil anhar bil anwar jahidatun istighosah terhadap orang mati itu boleh bantah dalam satu kitab bahkan beliau Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga membantah Terhisul Ibn Rafa Dia membantah kepada Ahnai tentang perbuatan celanya yang mengatakan bahwa Syekhul Islam melawan ziarah kubur. Makanya nanti di sini saya akan membantah beberapa berharap untuk menyelamatkan umat karena sudah menjadi konsumsi umum di antaranya yang termuat di majelis pilih kabar kantor cingkrang ini wawancara Abu Bakar Basir nanti kita buka insyaallah kita juga akan bantah nanti kubu salah kaprah salafi tapi nanti tempat lain maksudnya tempat lain tapi harus disuruh saya nggak mau di Jakarta kurang mantep. Saya minta disuruh nanti cariin tempat di mana kita bedah buku ini. Ini bedah bener maksudnya. Terus ramai di uh, di Mojosongo, di Pondok Al Rugi, Ruki, bagus. Kalau ada yang memfasilitasi siapa ya, Insya Allah. Hadirin sekalian, Sholat putih Walau ba'atna di dunia umat rasulan an'budu Berarti di sini ada rasul din An'budullah Wajtahmu tawur syawahiduddin Yaitu subhat-subhat agama yang ditimpakan oleh orang yang tidak bertanggung Dan ini selalu setiap zaman ada yang menanaminya, ada yang membantahnya, ada yang memberikan satu reaksi-reaksi ilmiah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya di dalam kitab Mistahdan Sa'ada Rasulullah SAW mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli qalbin udulu akan membawa ilmu isi ilmu ini ilmu sunnah ilmu hak ilmu yang telah diwariskan Rasulullah kepada umatnya yang telah dikatakan oleh beliau innamal ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama fa innahum warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha min hadrin wafir ini yang diwariskan kepada kita ini menjadi amban setiap zaman orang-orang yang adil kata Rasulullah urduluhu adil istiqamah dini wal muru'ah. Adil istiqamah dini. Tidak cacat dengan bid'ah. Tidak cacat dengan fasik. Apalagi dengan kekufuran dan berbagai macam syubhat. Makanya di dalam kaidah perawi periwayatan hadis seorang perawi yang istiqom adil adalah istiqamah dini tidak tercemar dengan kefasikan, kebinahan, kedustaan, dan kalau sudah seperti ini, hadisnya tidak akan pernah bisa diterima. Bahkan Imam Ahmad lebih dekat lagi. Pembohong tidak akan pernah bisa diterima hadisnya walaupun bertobat. Bagaimana yang telah diturunkan oleh Imam Asyuyuti di dalam kitab Tafsir Tajribul Rawi. Pembohong hadisnya selamanya tidak akan bisa diterima ibarat seperti perawan berzina. Walaupun bertobat, kan? apa balik ke perawanannya? Gak bisa balik, wah tembel ember bocor gak bisa. Itu. Makanya di sini seperti perawan berzina, walaupun tobat beribu-ribu kali, perawannya gak bisa balik. Begitu juga tentang masalah dan yad tadi, sudah tidak dipercaya untuk mengembalikan. ilmu Yahmilu هذا العلم من كل خلف عضوله ينبون عنه تحريف الغليل تحريف الغليل penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang-orang yang melampaui batas seperti khawarij, takfiriyun, wa yanbuna anhu tahrif al-ghalib wal al-mubtilin orang-orang ahli batil yang ingin menyebarkan di kemas dengan kemasan Islam sehingga bisa diterima seperti teroris yang mengatasnamakan kekerasan dengan label jihad. Masya Allah, perbuatan celah seperti jihad mengemas jina dengan murah seperti teroris mengemas aksi kekerasannya dengan jihad seperti apa lagi? Contoh teman, masa saya dong, ada contoh. Itu sebenarnya intihar yang mungkin menyebarkan kebatilan seperti orang syiah yang mengatasnamakan cinta keluarga Rasulullah dengan bendera itu dia melompengin beberapa aksi penyebaran virus dalam Islam sehingga merasa aman. Makanya dikatakan oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zazama'an sihat yang paling benar adalah jihad terhadap munafikun daripada kepada kufar. Dan ini hanya bisa ditangani oleh orang khusus karena mereka jihad bukan saya pedat tapi al-hujjah wal bayan. Penjelasan yang api ilmiah yang didapatkan pada ilmu dalil burhan yang jelas sehingga mereka terpatahkan subhat-subhat mereka sebar untuk mengemas kebatilan dengan kebenaran itulah yang dimaksud dimaksud talisun iblis makanya Imam Ibn Jauzi kalau ini Ibn Jauzi Al-Baghdadi kalau Ibn Qayyim Al-Jauzi Ad-Dimashki Damaskus Baghdad di mana mana? Di mana? Enggak tahu ya ke pangandaran. Anda. Belajar geografi nggak tuh? Benar kan? Di, di Iran. Nggak sama ya. Ya udah. Di Sparjo. Iya. <laughs> Baghdad di Sparjo. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah paham yang terakhir wa dan jahili. Kenapa? Kalau tahrim miliknya gulu, zalim. Kalau intihal mubtilin. Kalau takwil jahili karena dia tidak melakukan takwil sesat kecuali karena kebodohan. Makanya cenderung orang-orang jahil membuat takwil-takwil yang lain, pelesetan-pelesetan agama yang menyimpang, yang sesat. Karena dia ingin bicara, padahal tak punya dasar. Akhirnya apa? Dengan kejahilannya dia bicara, membuat melahirkan takwil-takwil yang membingungkan umat. Sehingga ikhwan di akhir zaman kata Rasulullah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Inna min asradatakum sa'adu atau min asrat sya'a an yafsuwa wa zina Ya. يرفع العلم dulu أي يرفع العلم diangkatnya ilmu ويتفتح جهل ما شاء الله Rasulullah menggunakan kalimat ويثبت الجهل jahil itu mengakal saking beratnya kebodohan jauh dari agama jauh dari pengajaran jauh daripada bimbingan ulama sehingga yang bicara pun ulama-ulama Allah yang terjun ilmunya untuk bicara masalah agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kegelapan akan menimpa umat di atas kegelapan. Makanya, ikhwan, mari kita bersama-sama kaji ilmu ini. Sebarkan ilmu ini supaya tidak terangkat wa yasbutal jahlu wa yushrabul khamru. Khamr diminum dan yang terakhir wa yasburaz zina. Zina nampak Zina nampak. Artinya nampak. Dulu ada yang berzina. Zaman Rasul ada yang berzina. Tapi tersembunyi. Ma'is tidak akan ketahuan berzina kalau dia tidak ngaku di depan Rasulullah. Perempuan Ghamidiyah tidak akan ketahuan juga kalau tidak ngaku di depan Rasul. Tapi sekarang Masya Allah. Sering saya katakan jam 2 malam Mana yang lebih mudah cari pelacur perempuan pelacur apa cari korek api? Cari korek cari korek api apa pelacur pelacur di Jakarta nyari korek api belum tentu ketemu. Di perempuan nakal banyak. Lagi sekarang dikasih kalimat-kalimat yang halus kadang-kadang membuat kita silau. Harusnya perempuan nakal di, dikasih nama PSK pekerja komersial berarti ada SPSI-nya serikat pekerja. Itu. Ada lagi uh, rentenir kalau zaman dulu lintas darat, sekarang dikasih kemasan finance, masya Allah. Dikasih kartu nama Dodi Finance. Wah, gagah. Coba Dodi Rentenir. Apa yang gelem ambil kartu namanya? Itu. Jadi orang gagah dibikinnya. Ikhwan, sekarang tiba saatnya di antara perbuatan yang sekarang kita bahas adalah tahrifal zalim. Yaitu penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dalam masalah memaknai jihad. Dalam menerjemahkan jihad. Dalam mengaplikasikan jihad. Kita tidak ingkari ya ikhwan. Jihad adalah bagian dari syariat. Bahkan di dalam, al di dalam kitab Al-Jihad wa Khair karena eh, di dalam Sahih Bukhari, Imam Al Bukhari menurunkan bab al الجهاد barri مع fa أو, al fajir jihad itu terus berlanjut sampai hari kiamat bersama iman yang baik dan yang buruk yang jahat yang dan zalim terus dan ini didasarkan pada pernyataan Imam Ahmad yang beristidlal dari hadis Rasulullah al khailu ma'kudun fi nawasiha al khairu ila yawmil qiyamah kuda itu tertambat terus ya apa namanya ini eh, apa sih mas yang dikendali itu apa sih pelananya sampai hari kiamat mengandung kebaikan apa ini maksud al khair harta Karena banyak di dalam Al-Quran dan hadis kalimat khair dimaksudkan adalah harta. Contohnya Inna di dalam wal adiyati dhabha wal muradifat wal mudirat subha wa asad nabi naf'a fa wasatna bihi jam'a innal insana لحب الخير maksudnya لحب المال شديد gitu juga di sini al-khair Makanya Rasulullah mengatakan ju'ilat rizki tahta biladis suyuk. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah kilatan pedang. Namun hadirin sekalian, jihad ini tidak hanya melulu vital perang. Yang dimaknai oleh orang sebagian mengaku salafi jihadi ke, atau mungkin jamaah Islamiyah ke, atau mungkin jamus jamaah apa? Muslimin atau mungkin kelompoknya Abu Bakar Basir sekalian dan yang lainnya hadirin sekalian nama bisa berbeda-beda seperti Homer ada kuntul ada brandy ada ketanin tembir semuanya hakikatnya adalah membuat orang bingung menimpakan berbagai macam suhat yang harus dibantah Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Syarhul Ma'ad membagi jihad itu menjadi empat dan sebelum membagi, saya ingin sampaikan tujuan utama jihad. Ya ikhwan, tujuan utama jihad telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat dan hadis yang sangat indah. Yang pertamanya, jihad tujuan utamanya bukan bangga-banggaan. Pengen dikatakan mujahid sehingga mengatakan yang paling jadi layak untuk dijuluki mujahid. Yang merasa mujahid mereka aja. Bahkan mungkin di Indonesia di sini Imam Samudro sama Imam Sudiro, itu yang mujahid yang lainnya ini semuanya uh, ulama-ulama uh, ahli kafur yang mereka ahlu ahlu suhur ya kita ahlu kafur tidur sok mereka ahlu suhur mereka lah yang layak masuk surga Masya Allah surga cuma milik dua orang apalagi ikhwan Orang Takfiri itu memiliki satu pemikiran yang lucu. Semua orang di Indonesia ini kafir kecuali saya. Sama teman saya di Afghanistan dua. Ya cuma tiga dok masuk surga. Surganya kosong. Dan yang berlucu lagi dengan suatu statement-statement yang harus belum dibuktikan secara ilmiah, secara akurat sudah memponi, saya tidak akan sholat di belakang orang-orang yang ngaku salafi subhanallah kan banyak beda-beda orang ini kan kalau seandainya sesat kan beda-beda tuh mas masuk terus itu ya uyah ini makanya pernyataan-pernyataan yang lucu ya saya contoh lucu ada sebagian ustaz yang lesannya tidak aman membicarakan mujahidin yang ngomong itu juga membicarakan ustaz juga kan Ya padha Masalahnya sekarang ini pembicaraan itu mengarah kepada din, maslahah dininya syariah atau maslahah syar'inya duniawiyah. Kalau pembicaraan masalah masalah masalah syakhsiah, contohnya ada selo, bogel, hendut, hitam, culun, itu sohe. Lo ngomong seperti itu tidak ada masalah. Itu lesannya tidak akan aman dari membicarakan orang. Tapi menjelaskan agama ya ikhwan. Rasul pernah pada saat orangnya ada orang yang masuk. Mau masuk. Sebelumnya bicara sama istrinya Aisyah. Bisa aku asyirah. Ini sejelek-jelek teman duduk. Bisa aku asyirah sampai tiga kali. Tapi setelah datang Rasulullah bermanis muka. Ya Rasulullah, engkau tadi seperti itu, sekarang bermanis muka. Ya Aisyah, kapan kau temukan saya orang yang ta'anan, la'ana, fahasya. Bukan tukang mencaci, mencela. Ya, itulah. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh seorang perempuan, Ya Rasulullah, saya dilamar orang dua, yang satunya Abu Jaham, yang satunya Muawiyah. Mana ya Rasulullah yang saya pilih? Katanya Imam, eh kata Rasulullah, "Fa amma Abu Jahal fala yadha'afahu an atikihi." Adapun Abu Jahal tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya suka mukul. Adapun Muawiyah fa innahu su'lubun la mala lahu. Adapun Muawiyah orangnya kere nggak punya apa-apa. Lo pilih dua-duanya repot. <laughs> Itu. Udah cari yang lain aja. Rasulullah membicarakan dua sahabat di depan perempuan yang tidak ada. Apakah Rasulullah yang enggak pernah aman masalah sahabat? Allahu Akbar. Ini kaidah dari mana dia dapatkan? Inilah orang itu kalau ilmunya enggak genep memang repot mas ya. Jadi enggak paham kaidah bagaimana sekarang itu kawaid maslahah dunia dunyawiyah sama maslahah syariah dunia. Hadirin sekalian, يبني رحمته ولا الله uh, المؤمنين والمؤمنات sekarang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan utama jihad walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana siapa yang alladzina walladzina jahadu fina hasilnya adalah lanahdiyannahum subulana Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan puncak hasil daripada jihad adalah untuk meraih hidayah bukan untuk bangga ingin disebut mujahid Abu Bakar ingin Abu Bakar Tito pemberani bahkan ini bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah Salatatun awal man tusfa'al bihim naru al qiyamah ada tiga orang yang pertama kali dimasukkan Allah ke dalam neraka di antaranya adalah al-mujahid fi sabilillah rajulun orang yang mati syahid mati syahid berperang supaya dikatakan pemberani waqad Makanya tujuan utama hujah jihad adalah walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana dan dari hadis Rasulullah kita kejawab man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah barang siapa yang berperang untuk mengangkat kalimatullah dinul Islam tauhid fahuwa fi sabilillah maka dia telah ada di jalan Allah jadi tujuan yang berikutnya kita berjihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah tauhid dengan tiga cara, eh dengan empat cara. Yang pertama jihadun nafas, ini macam dari marotib daripada martabatul jihad. Jadi jihad itu tidak dipahami apalagi jihad ala teroris pokoknya ngebom aja. Di otaknya yang dipikir kapan saya bisa nusuk boleh Kapan saya bisa menghabisin si kafir kepet itu? Kapan segitu toh? Bahkan yang lebih lucu lagi aneh, ini kaidah dari mana? Setiap membunuh orang kafir maknanya jihad. Subhanallah. Kafir itu kan macam-macam. Ada harbi yang memang terjun perang, ada jinni yang mendapatkan perlindungan, muahad yang mendapatkan satu perjanjian, musta'man yang ditaksuaka, uh, kepada negara Islam masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri di ya pokoknya sing asin itu pasti garam ngupil yo asin mas Oh setiap asin garam ya repot. Setiap sekarang bunuh orang kafir jihad kan kacau pak. Nanti jangan-jangan tetangganya si toso karena kafir. Wah ini nih, ini Kristen kepet nih. itu sok aja dia sudah. Ini ribetin pandangan mata di tiap hari lalu lalang dah tusuk jebret. Oh, masya Allah bapak. Habis nanti. Yang lebih aneh dia juga membuat kaidah malam yukafirul kafir bahwa kafir dengan gegabah. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir juga kafir semua. Jadi semua kafir yang tadi tinggal dia tok. Nah, itu, <laughs> itu kan masya Allah. Tinggal dia tok. Waduh Indonesia ini cuma gue sama siapa lagi kalau ditusukin habis. Ah, mas yang berdiri ke sini mas kayaknya ah, apa namanya ini masih ada tempat nih mas ya ya kasihan nanti masih lima jam lagi mas itu susah minumnya juga kalau antum berdiri Baik, yang pertama jihad yang telah dianjurkan oleh Rasulullah dan ini dikatakan oleh Imam Al-Mubajjal Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa aslul jihad, asal jihad yaitu jihadun nafsi. Kenapa dikatakan asas, Mas? Karena orang tidak bisa memerangi dirinya, tidak akan bisa perang keluar. Karena dirinya sendiri masih musuh Allah, masih musuh Rasulnya. Ya, makanya di sini jihadun nafas memerangi diri untuk belajar ilmu kata beliau yang kedua memerangi dirinya untuk mengamalkan ilmu ya ikhwan saya ingin tegaskan mengamalkan ilmu antum bisa belajar kemana-mana kalau sekarang syaratnya enggak antum penuhi repot syarat belajar itu satu al-insaf memperhatikan jangan ngobrol ya, kadang-kadang sebagian orang sudah datang jauh-jauh datang ngaji sudah repot-repot Sampai tempat kajian ngomong seperti perempuan. Itu masya Allah, nggak ada di sini, nggak ada, nggak banyak, ya nggak gitu. Itu berarti banyak kan gitu. Ngomong kadang-kadang masya Allah bawa keripik singkong sampai habis toples retas itu sambil ngomong tadi mbak apa tadi yang disampaikan wah pokoknya bagus deh pokoknya wah kesimpulan wah itu teroris pokoknya oh kayak paham banget tapi dari mulai awal sampai akhir adanya cuma ngomong. Nah, dari sekalian, yang keduanya adalah husnul fahmi. Kita coba memahami karena ikhwan pada dasarnya al-fahma ahl al-fahma wa ma udriya ilaika kata Umar bin Khattab yang disampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika diangkat menjadi gubernur Irak Al-fahma al-fahwa udliya ilaika pemahaman-pemahaman wahai Abu Musa al asyari Pemahaman tolong permasalahan yang masuk ke kamu, kamu pahami dengan baik. Dan salah paham itu mas repot. Sehingga Imam Syafi'i sampai membuat satu kenangan tersendiri terhadap masalah sikap salah paham dalam satu puisi syairnya Kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela kebaikan asal muasalnya adalah salah paham. Banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah paham. Pemahaman yang cacat berbahaya. Lalu hadir sekali yang berikutnya. Setelah kita mengamalkan ilmu, apa namanya? Memahami dengan baik, mengamalkan ilmunya, syarat diamalkan ya ikhwan. Dan sekarang tidak benar kalau sulit mengamalkan ilmu. Antum sudah belajar adab masuk keluar masjid, adab masuk keluar rumah bersama doanya. Bahkan hadirin sekalian adab makan antum sudah pelajari. Bahkan antum sudah pelajari riyadus shalihin. Gak ada satu poin pun hadis gak bisa diamalkan zaman sekarang ini. Apalagi ada alasan karena tidak ada daulah Islamiyah yang menaunginya. Gak ada. Antum bisa mengamalkan adab, babul adab, ada babul nawahi. Insya Allah di sana ini sekalian kita bisa terapkan sedikit demi sedikit. Karena amal inilah yang bisa mengikat ilmu. Karena ilmu itu kalau tidak diikat dengan amal, hilang pelan-pelan. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah, saya berusul Islam, kama yadrusu jauh. Islam itu akan punah seperti punahnya batik luntur dari eh, kain Sampai orang tidak mengenal apa itu sholat atau apa puasa apa haji. Hanya tinggal nenek kakek jumbo mengatakan la ilaha illallah. Yang saya dapatkan dari dulu dari nenek moyang kita adalah la ilaha illallah. Cuma itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah yang ini pernah saya tanyakan kepada orang takfiri ketika dialog di rumah saya tidak bisa menjawab. Tolong jelaskan makna hadis lakum qabanna ural islami urwatan urwatan kali Islam itu terlepas ke utar demi seutas. Kullaman taqadat urwatun lasabbatan nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang memegang di rukunnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu. Yang pertama kali lepas adalah sistem pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-salah. Yang paling terakhir salat. Jadi tinggal salat dong. Berarti selagi masih ada salat, maka orang itu tidak bisa dikeluarkan dari Islam kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkannya dan melakukan hal yang membatalkan menyebabkan dia itu kufur keluar dari Islam kalau sekarang ini fonis secara mutlak boleh gampang tapi fonis yang sifatnya muayyan orang per orang anta kafir anta fasik anta mubtadi dibutuhkan syarat-syarat yang ketat yang bukan di sini tempat penjelasannya. Nah setelah itu lagi sekalian memerangi diri untuk bersabar mengamalkan ilmu karena watawasau bil haq setelah belajar, watawasau bil sabr untuk mengamalkan. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar terutama kata Imam Ibnu Qayyim di dalam eh, maaf Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar syaratnya berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar biar gak salah di dalam mengaplikasikan dalam bertindak di lapangan yang keduanya adalah lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan kekasaran, bahkan ya ikhwan. Lemah lembut tidaklah ada sesuatu kecuali menghiasinya dan tidaklah dicabut kecuali akan merusaknya dan Rasul telah mengingatkan Nabi Muhammad walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min kalau seandainya kamu keras hati kasar maka orang akan lari dari sekitar kamu dan yang tidak kalah pentingnya dari sekalian Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun untuk mendakwai. Masya Allah. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allahu akbar. La'allahu la'al kita harus berharap dalam berdakwah nggak boleh pesimis. Ah, orang ini kayaknya udah nggak bisa. Loh, kok antum jadinya kayak Tuhan? Antum memang sekarang ini sahibul hidayah. Yang sekarang gampang mengatakan kayaknya orang ini nggak kena, kayaknya ini pernah ketika saya tablet di Polda, ya, ya di Polda masjid Polda. Ketika itu, uh, masya Allah dihadirin kurang lebih 5000 Saya di SMS oleh kelompok orang-orang yang teroris ini. Apa mungkin tohut-tohut polisi itu semuanya mau menerima tauhid? Subhanallah. Kan minimal kita itu usaha dakwah. Siapapun ya Allah, saya itu katakan kalau di mana-mana yang namanya ngaji nggak nolak. Siapapun boleh hadir ngaji termasuk pencuri. Boleh, asalkan di sini jangan nyuri kan gitu. Mudah-mudahan dengan ngaji saja. Lah sekarang sekarang subhanallah saya balik bertanya, apa kamu sudah berusaha mendakwai mereka? Belum. Lah sekarang ini kewajiban utama memfonis atau mendakwainya kita dakwah, kita sampaikan subhanallah. Nabi Musa saja tidak dibikin putus asa oleh Allah kepada Fir'aun. Padahal tidaklah menyebut Fir'aun kecuali pasti ada belakangnya togo. Idhaba ila Fir'auna innahu togo. Idhab ila Fir'auna innahu togo. Hampir semua menyebut Fir'aun togo. Tapi subhanallah apa kata Nabi Allah? Ya Musa, wahai Musa Harun, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى itu hadirin sekalian makanya alhamdulillah ini nanti buku ini kita akan targetkan kita kirim ke seluruh Kapolda seluruh Indonesia kerjasama untuk menyebarkan buku ini dan alhamdulillah sudah ada beberapa reaksi di antara Kapolda Lampung Insya Allah Kemarin saya diundang oleh wali kotanya dan sudah berhasil dan insya Allah untuk buku ini khusus yang undang dari Kapolda. Dan kemarin juga di Kebumen kita diundang Pak Bupati, Alhamdulillah Wakil Gubernur juga datang, kita sampaikan juga tentang klarifikasi ini. Ya, dan eh, di Kalimantan juga seperti itu, ya. E, Polres Kapuas, ya kalau Polres Kapuas sudah ngaji, Alhamdulillah. Kapolresnya eh, yang belum ini Pak Kapolda sudah mulai kita ini mudah-mudahan dengan sosialisasi lewat ini mempercepat salah paham bahkan hadirin sekalian memang kita tidak salahkan orang awam di mana orang awam memberikan ciri-ciri sama kita ini casingnya kan sama masalahnya iya seakhirnya orang-orang awam itu kalau melihat jenggotan eh Lo belum ketangkap juga. Perasaan teman-teman lo udah pada di TV semua. <laughs> Masya Allah. Aduh. Nggak objek itu masalah gitu. Ini karena apa? Casingnya sama, bentuknya dohir sama, itu kan. Dan orang awam nggak akan bakal mau jadi jelimet Yang penting katok, cingkrang, jenggot panjang, batu belang, skodo. Ini loh. Makanya mudah-mudahan buku kecil ini uh, kita sosialisasikan lewat bintal-bintal di Polda semua. Mudah-mudahan uh, bisa ada klarifikasi cepat ya. Seperti kemarin saya minta Republika sebetulnya ini adalah awalnya dari Republika. Saya tolong makalah saya kecil tentang ini tolong dimuat. Alhamdulillah permintaan direalisasikan dalam waktu seminggu 10 hari dan langsung keluar Padahal yang lainnya kadang masuk 6 bulan nggak masuk-masuk. Karena kita tolong antum kerjasama yang baik, antum wartawan, insya Allah soleh. Alhamdulillah dimuat sebelum Ramadan seminggu keluar. Ya, judulnya Wahabisme versus terorisme. Itu ya. Sehingga kita akhirnya kembangkan, kita bikinkan buku ini mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Ayo sekalian, kita lanjutkan Yes berikutnya adalah Jihad ma'as syaitan. Loh. Jihad ma'as syaitan, jihad melawan syaitan itu melawan subahat-subahat yang ditimpakan oleh syaitan baik dari kalangan jin dan manusia. Kemudian jihad melawan syaitan maknanya adalah menangkis syahwat yang ditimpakan oleh syaitan minar jinni wal in. Ini juga naumun minar jihad. Oleh karena itu ada sekalian kalau kita tidak dikatakan mujahid dari arah mana? Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, sebetulnya jihad yang paling afdal adalah jihad mengucapkan kebenaran ma'asyiddatil mu'arid bersama banyaknya penentangan. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah Abdul Jihad Paulus Hakim, Amam inda Imam Al-Jahir uh, jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran di depan atau di sisi ya kepada imam yang zalim yang jair ini merupakan satu syiddah memang berat kalau sekarang pergi ke medan perang yang penting ada komando imam tapi kalau ini adalah ya, sekalian tidak mudah coba Sa'id bin Jubair harus disembelih oleh Hajjaj bin Yusuf karena ini amar ma'ruf nahi munkar qaulul haq sesungguhnya berat Bahkan Imam Yahya bin Yahya, salah seorang ulama tabi'in yang paling ketat di dalam menyelesaikan riwayat. Bahkan dia tidak dengan mudah menerima seorang perawi. Kadang sudah dikatakan sikap oleh perawi lain. Dia tidak mengatakan bahwa adzabtu ahli sunnah jihadun. Membela sunnah termasuk abdul abdul jihad. Seperti juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa dan beliau menukil ucapan Yahya bin Yahya ini juga. Apalagi di Indonesia ini ada sekalian. Jihad yang paling utama adalah kita menyampaikan al-haq yang sekarang ini orang sudah sesat. Menyampaikan ilmu di tengah kebodohan merajalela. Sekarang memerangi bagaimana orang-orang yang merusak lingkungan, merusak hutan. Ini sudah. Makanya nanti yang keempat di antara jihad Selain daripada jihad, Ibnu Qayyim memberikan satu nukilan jihadu arbabil zulmi wal bid'ah wal munkarat memerangi orang-orang yang zalim, orang yang bid'ah, orang yang menyebarkan kemungkaran dengan al-qaw, al-yad, tangan, al-lisan, dengan satu eh, perbuatan ini ucapan yang terakhir adalah al-qalbu inilah yang dimasukkan hadis Rasulullah man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fadzalika da'aful iman dan ikhwan tolong dicamkan tapi tidak semua orang bisa melakukan itu dengan tangan siapa yang bisa dengan tangan Siapa yang dengan lisan, siapa dengan hati? Kata Syekh Fauzan rahimahullah, uh, taala, beliau mengatakan di dalam kitab Syarh Sunnah Karena Imam Al-Barbahari beliau usrara, beliau mengatakan bahwa jihad ini amar ma'ruf itu terbagi menjadi tiga tingkatan singkatan dengan tangan maksudnya orang yang punya kekuasaan punya lisan punya ilmu maka rubahlah dengan tangannya ada kadang-kadang orang tidak punya kekuasaan tapi punya ilmu. Rubahlah dengan lisannya, fatwanya, ceramahnya, nasihatnya. Dan yang keempat, ada orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya ilmu, bukan pihak pewenang, bukan pengadilan, bukan polisi. Cukup dengan hati, menengok. Jangan banyak ngomong, apalagi bertingkah. Coba Eks insiden yang terjadi di Munas itu akibatnya apa? Ini aja salah mengaplikasikan menroamin ra'a Bukan wewenang ulama enggak langsung bertindak mukul ngepro, Masya Allah. Ya ikhwan, tolong dijaga. Kalau yang rusak itu, yang rusak itu pihak berwenang. Nanti muncul di judul media sedang terjadi pertertiban, kan? Bagus enggak? Padahal Masya Allah kaki lima itu kadang kadang berdobrak-dobrak Masya Allah kadang subhanallah yang terjale rono eh, Padang rodanya di mana Gak karu-karuan itu judulnya masih enak penertiban. Tapi kalau kita yang melakukan pengurusan umpamanya tempat perjudian dan yang lainnya, yang keluar di media apa? Telah terjadi pengerusakan dan hakim eh, apa masal di daerah itu. Lihat, ya. mamborot apa masalah? Mamborot dan seorang ahda'i, seorang amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar harus memahami darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak keburukan. Contoh pernah, ya. Ada beberapa teman habis dikasih semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar langsung pulang sambil di jalan nurunin pelang berbintang. Pelang berbintang langsung dituruni copot. Ia dilalahkan katanya orang Jawa yang tidaklah kersana yang Allah kan gitu. Itu nggak bener juga itu ya. Biiznillah itu tasnya dua orang yang nyopot itu ketinggalan di tempat itu dia baliklah balik itu orang kampung udah siap ngurusin bawa pentung ngurusin buah-buah semuanya buah tadi kalau sempat kejar untuk kuat perut nanti kan gitu kembarannya gitu subhanallah masa sudah Wah, pokoknya maunya gepuk datang malah. Wah <laughs> ini, jadi mulung gelek gepuk ini yang gitu. Datang udah dia ajar habis sampai memar sama orang kampung. Mana madorot maslahatnya? Iya. Pulang beng bintang diturunin dan itu bukan hadiah kalau anda punya itu sampaikan kepada ini. Kita perangi memang hadirin sekalian kondisi sekarang kemungkaran merajalela Bahkan kita ini sudah nyampe pada suatu zaman al-qabidu ala dini al qabidu ala jamrah. Orang yang memegang agamanya itu sudah memegang bara api. Yang benar itu sedikit. Yang dulu ada ya ikhwan. Subhanallah. Sufyan al-Thawri sedang lalu Zaman beliau masih mas khairul kurun mengatakan Sampaikan salamku di mana ahli sunnah wal jamaah ada. Karena mereka adalah manusia yang paling sedikit. Isbir, isbiru ya ahla sunnati fa innahu fa innakum aqallun nasi adada. Sabarlah wahai ahlu sunnah wal jamaah karena kamu itu umat yang paling sedikit. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang masalah ah ini apa? E, tentang masalah huraba, siapa huraba? An-nuzza' minal qabail di antara sebagian riwayat. Apa makna nuzza' al qabail? petilan-petilan dari beberapa kampung dua tiga dua tiga ngumpul ya sampai ini kipling sampai ini kipling itu sah Sukarjo dan sekitarnya nambah dari Klaten ya sampai ini kita viral tentu kritik yang dari satu kampung luruh kan gitu lagi tiga nuzda minal khabair Yang nanti masalah sekarang ya ikhwan, apa iya kita melakukan action-action apa yang telah dilakukan dulu oleh ulama-ulama pada zaman kemasan masih kuat itu ada sunnah wal jamaah sudah tidak. Maka ya ikhwan subhanallah ada satu kalimat yang sangat bagus sekali yang diangkat oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Farimul Masrur dia mengatakan hikmah pembagian Quran itu dibagi makiyah wal madaniyah Allahu akbar ini kalimat sangat cantik dan indah. Perlu kita renungkan terus. Kata beliau, kenapa Quran itu apa hikmahnya? Quran dibagi makiyah wal madaniyah. Kata beliau, nggak usah pakai ini. Nggak usah. Saya nggak cocok kipas. Kalau asli cocok. ya. Terus terang kalau asli senang saya. Tapi kalau ini kipas kayaknya nggak cocok. Badannya sudah terlalu maju. Ini kan terlalu belakang the modern jadi badan harus menyesuaikan dengan teknologi gitu. Oke, okay, kita lanjutkan ya. Ah, sampai apa tadi, Mas? Apa tadi? Hah? Guroba. Terus habis akhirnya guroba dan terakhir apa? Eh? Oh iya mati ya, nah itu dong masuk guroba itu berarti terlambat. Udah nyampe Gresik lo masih pekalongan itu. Bahaya. Oke. Kita lanjutkan. makia. Kata beliau, Kadang-kadang umat Islam dalam kondisi lemah, tidak berdaya, tidak kemunya kekuatan, terisolir. Bahkan pada al-Islam ghaliban, fasayaudu ghaliban kama bada. Pada kondisi inilah ayat-ayat makiyah yang isinya sabar, memaafkan berlaku untuk dia. Dan kadang-kadang umat Islam itu mengalami kondisi seperti Medina. Kuat perang ini, ayat-ayat Madaniyah berlaku untuk dia. Dia jadi kacau di sini, Pak. Ayat Madaniyah kadang-kadang tanpa saring, tanpa ini diaplikasikan di Indonesia. Wah, ini kan kita harus perang. Iya mas betul. Ini ayat nggak salah. Yang salah lo yang memahami. Benar, ini hadis tentang fadilatul jihad. Benar ini semuanya. Tapi kapan kita mengaplikasikan? Karena saat kuat dengan saat lemah berbeda. Saat-saat kita lemah, tidak berdaya. Seperti sekarang hadirin sekalian. Kita aplikasikan Islam-Islam yang aneh saja. Menurut mereka dikatakan aneh. Padahal itu merupakan suatu hal yang Masya Allah. Kalau kita bisa bilang anak SD aja tahu dulu zaman Rasul ibaratnya. Sekarang dianggap aneh. Memahami Islam sedikit kadang-kadang menolak. Penolakan di mana-mana terjadi. Orang awam jarang mengaji. Sehingga ikhwan pemahaman mereka sangat lemah. Dengan demikian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati ahsan. Apalagi ngebom. Coba bayangkan jasadnya resipu bom. Ya ikhwan, saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam oleh Syekh Fauzan di dalam kitabnya yang tadi. Bahwa jihadul kitab yang inilah yang saya ingin jelaskan. Tingkatan jihad yang keempat menurut Ibnu Qayyim adalah jihadul kufar wal munafikin. Namun kata beliau kufar lebih dominasi as-saif was kalau munafikun al-lisan wal bayan. Cap yang hadirin sekalian bisa dua-duanya kajam saif sinan, bisa dua-duanya dengan lisan. Maka Rasulullah mengatakan jahidul musyrikina nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Siap itu bisa dengan amwal, bisa dengan ambus, bisa dengan lisan. Berarti hujah wal bayan, ceramah dan dakwah. Dengan demikian, itu semua masuk ke dalam kategori mujahidin. Dan sekarang tiba saatnya menjelaskan jihadul kitab. Tolong dipikirkan hadirin sekalian. Hiasan kita tidak mudah diaplikasikan seperti yang dipahami oleh sebagian mereka. Teman-teman kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan yang sahih. Mereka memaknai yang namanya jihad itu ialah seluruh usaha untuk membunuh orang kafir jenisnya apapun. Dan dia berusaha untuk mencoba meng, uh, apa namanya mencari dalil dengan cara kafir mu'ahad zaman sekarang tidak seperti zaman dulu zaman Rasul sekarang nggak ada kafir mu'ahad sekarang nggak ada kafir dini sekarang nggak ada kafir apa namanya musta'man terus apa yang ada kafir harbi semuanya atau tidak harbi tidak mu'ahad terus apa kafir tengah-tengah atau kafir nasional ya ini definisi fikih bisa rusak semuanya. Kita sudah paham bahwa yang namanya kafir itu al harbi yang terjun di medan perang. Kita semuanya orang awam bertanya yang tidak pernah haji. Di Indonesia ini kondisinya aman atau perang? Yakin mereka mengatakan dalam kondisi aman. Kalau memang aman masuk ke dalam hadis Rasulullah, man qatala mu'ahadan atau man qatala zimmiyan atau man qatala mustahman. Kenapa Rasul ngasih sampel mu'ahad? Karena mu'ahad ini paling parah di antara yang lain. Kalau sekarang mu'ahad aja harus dilindungi apalagi zimni apalagi musta'mat. Dan tolong dijelaskan. Man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Tidak menemukan baunya surga. Dan yang aneh, yang lucu ya ikhwan, yang waf, yang mati bukan hanya orang kafir. Yang tadi disampaikan oleh dari Bapak Hafal, dari Polsek bahwa sekian orang mukmin muslim ada yang meninggal dunia. Anda masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatlil muslim hilangnya dunia seisinya ini, lenyapnya dunia ini masih lebih ringan di hadapan Allah ketimbang lenyapnya satu nyawa muslim. Apalagi sudah sekian ratus dari mulai legian, Marriott, Mariot pertama, Mariot kedua, kalsen kemudian di Kuningan. Semua ini adalah sekali memberikan satu poin sendiri Anda telah pada titik bahaya bahkan bukan masalah jihad bahkan ada sekalian Abu Bakar Bashir sendiri mengatakan di dalam kitab di dalam wawancara ini dia mengatakan tidak ada alasan dalil dari Al-Quran Sunnah dan ucapan Salat membolehkan membunuh orang kafir di Indonesia tapi kenapa menyolatin mereka Minimal ya ikhwan, kalau itu perbuatan salah, Walaupun di sini nanti mengatakan bahwa niatnya mereka benar, tapi tindakannya salah isiannya. Itu kan alasannya orang khawarij yang ketika ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud tentang zikir pakai kerikil. Apa kata ibnu Mas'ud? Hitunglah kebaikan kamu. Hitunglah kesalahan kamu. Jangan khawatir kebaikan kamu hilang. Ya Abu Abdurrahman, manuridu illal khair. Kami tidak menginginkan itu sama. Kami tidak niat, kami tidak bermaksud kecuali kebaikan sama. Tapi hasilnya jelek bodoh akhirnya. Bodoh jelek. Dan Abdullah ibnu Mas'ud mengusir mereka dari masjid. Abdullah ibnu Mas'ud tidak memberikan titel apa apa loh kok dikasih mujahid. Bahkan di sini sampai bilang wallahi, wallahi. Wallahi mereka itu bukan teroris tapi mujahid. Subhanallah pakai sumpah-sumpah. Emang kurang kuat, ya? Ini kita bacain ya, tapi ini belum waktunya nanti panasnya terakhir. <laughs> Waktu ini belum panas ini masih jam 11 ya. Insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dengan demikian kata Rasulullah Fauzan, jihad itu syaratnya banyak. Dan yang paling terpenting adalah jihad itu harus dikomando oleh imam pemimpin penguasa negara. Kenapa hadirin kalian harus pemimpin? Pertama, di antum baca aja di dalam setiap kitab akidah terutama sunnahnya Imam Ahmad, sunnahnya Abdullah, anaknya Imam Ahmad, sunnahnya Ibnu Abi Asim, sunnahnya Imam al bahari semua kitab-kitab akidah selalu dan tidak pernah lepas al-jihadu mazin, jihad itu terus berlanjut ma'al imam bersama imam al-barru wal fajir. Kenapa ikhwan? Pertama, sekarang yang angkat panglima, namanya perang itu kan harus ada panglimanya. Siapa yang angkat panglima? Model tunjuk-tunjukkan. Lu aja deh, lu aja deh. Ini namanya bukan perang, mau ngerampok. Mau ngerampok, ditunjuk. Ya, yeah, saya kemarin ketika tablet di apa di Tegal, ya, yeah. ada yang datang mungkin simpatisan Imam Samudro, ya. Yeah. terus terang kalau Ustadz mengatakan itu bukan jihad, saya nggak terima. Terus terimanya enaknya gimana Pak? Gini Ustadz, mereka memang nggak pakai imam, tapi imamnya kan pusat kan ini sekarang perang global, tidak dibatasi oleh teritorial. Jadi perangnya di Irak bisa sampai di sini karena Islam itu tidak mengenal batasan. Ya gitu dia bilang, oh gitu Pak. Sekarang saya tanya Pak, tolong pertanyaan ini jawab fokus Jangan melintang-melintang. Oh, melintang-melintang. Rolo rene ya. Tolong sebutin peran apa yang tidak ada komando imam dan gak ada panglimanya. Eh, maaf Ustaz ini tolong Pak. Eh, jawab ini dulu. Nanti kita dialog yang lainnya. Oh, terus terang Pak, eh, Ustaz memang gak ada perannya, gak ada pemimpin dan panglimanya. <laughs> Gitu. Udah Pak, saya tantang aja deh. Kalau Bapak belum bisa jawab tegas, Anak tunggu tablet berikutnya. Tolong sebutin perang apa yang selama ini dilakukan Rasul jelas. Kalau Rasul sekarang khutbah berarti dihadiri langsung yang jadi panglimanya Rasul. Yang keduanya kalau Sahiyah artinya pengiriman. Uh, pemisi biasanya mengangkat panglima Rasul karena tidak ikut. Tidak ada satu perang pun yang tidak ada panglimanya, tidak ada pemimpinnya. Dan hewan yang paling logis Namanya perang kan nanti mendapatkan honimah rampasan perang atau tawanan. Sekarang yang bagi-bagi honimah siapa? Ini khusus untuk ini untuk ini. Terus nanti dapat tawanan ditawar tukar tawanan atau dibebaskan atau terakhir dibudakkan itu siapa yang menstatuskan budak main royongan Nih putih milik gue nih. Nih lo baca nih ambil. Ya Allah, ini namanya bagi-bagi rampasan perempuan di jalan. Enggak lucu ya Irwan. Cara berpikir dia seperti ini. Sejak kapan ada pemahaman kacau baru jihad seperti ini? Ya ikhwan, jihad adalah syariat. Harus diatur oleh syariat. Coba bayangkan ceramah setiap mau berangkat perang. Yang dilakukan oleh Rasulullah atau iman Rasulullah. Ya. Ketika khutbah, ka'annahu biru jaisin. Seperti memberikan peringatan terhadap pasukan perang. Berarti setiap mau perang ada pidato ceramah dari pemimpin. Pasukan sekalian yang mau berangkat ke medan perang seperti di sini mau diberangkatkan untuk perdamaian menjaga di Libanon umumnya ceramah dikasih semangat dan di sini siapa yang ngaji amirnya siapa eh, kembali lagi amir Imam Sudiro itu jadi ngangkat-ngangkat sendiri turun-turun sendiri itu namanya apa eh, pemerintah mantap berantai itu ya itu presidennya Gunawan Ngawur ini ya ikhwan, ya ikhwan. Makanya jihad itu syariat kan harus diatur oleh syariat Ya ikhwan kadang-kadang perang itu kan harus mengirim sandi intel. Siapa yang menugaskan intel? Siapa? Harus juga sekarang menentukan anggaran. Siapa yang musyawarah? Otomatis imam bersama ahli hadli wal abdi. Majelis surah. Rapat sidang paripurna, kita akan menentukan perang dengan negara ini ini, anggarannya sekian, mampu nggak kita? Itu semuanya. Nggak seperti sekarang ini kelompok 100 orang bikin bikin udeng, udeng itu nggak motor netok. Kita akan kirimkan jumlah 500 ke ke Palestina. Sampai sekarang nggak berangkat berangkat. Karena kalau bisa emang ada bisa jihad. Ngawur kadang ada ya ikhwan. Kita bukan anti jihad. Kita bukan menolak Masya Allah. Sahih Bukhari bah. Kitab yang paling terpanjang setelah sholat aja. Kita berjihad dua sair, Paling terpanjang. Masalahnya sekarang kita dudukkan Kapan kita itu berjihad? Di mana letak jihad kita sekarang? Orang Indonesia konteksnya yang paling cocok sekarang adalah jihadu arbabi zulmi. Memerangi pelaku kezaliman. Wal bid'ah dan kebenaran Wal mungkarati dan kemungkaran. Itu pun man ra'a minku mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang harus dengan tangannya? Siapa yang harus dengan lisannya? Kalau memang saya sebagai orang yang hanya bisa berceramah, yang hanya bisa mengungkapkan dalil, bukan penguasa, tapi lisanihi saya punya kekuasaan enggak, ilmu enggak. Cukup dengan hati saya bahwa itu enggak benar. Itu kan enak gitu loh. Kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tiba saatnya kita coba pedar analisa di dalam kita uh, wawancara Sabili. Pertama, Al-Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, Terkait pengeboman sejak bom Bali hingga Mega Kuningan, terus terang saya sangat takut mengatakan mereka sebagai teroris. Wallahi ini akan dipertanyakan oleh Allah kelak. Mereka itu mujahid, tapi mereka mungkin salah langkah. Niat mereka baik, mau membela Islam dan umat Islam yang dizalimi, tapi langkah yang ditempuh salah. Tapi jika kita menyebut mereka teroris, kita ikut membantu Amerika dan oknum tertentu di Indonesia yang ingin menghancurkan Islam. Tapi kita juga balik dengan Anda membuat pembenaran, dengan Anda datang menyolatin, padahal minimal kalau itu salah, di dalam kaidah maslahah madoro, dalam rangka untuk zajr, seorang pemimpin tokoh agama dianjurkan untuk tidak menyolati ahli bid'ah dalam rangka untuk memberikan poin jerah kepada yang masih hidup. Harusnya nggak nyolati, malah nganterin. Ini mana? Anda juga memberikan suatu pembenaran terhadap kesalahan ini di depan dunia dunia. Yang sekarang hadirin sekalian dakwah sulit disampaikan di kantor-kantor, dakwah sulit disampaikan di tempat-tempat Orang-orang awam sudah menyibilkan kasihan akhwat yang pakai cadar dipelototin, yang katok cingkrang dicurigai, yang jenggot panjang diledekin. Akhirnya apa? al mabarruh al mabarruh Ini jelas. Mereka mengelabui orang dengan menyebut mujahid sebagai teroris. Anda juga mengelabui menyebut teroris dengan mujahid. Ya sama dibalik-balik kan? Ya, enaknya menurut bahasa, dibalik aja ya. Masih begitu saya setuju, tidak semua mujahid langkahnya benar. Ya no. Nah nggak benar jangan dibenar-benarkan dan jangan cari pembenaran. Sikap anda seperti Ibu Ibnu Mas'ud masuk. min muridin lil khairi lam Berapa banyak orang yang niatnya baik gak nyampe. Ketika ada orang yang wiritan pakai kerikil, Kambing muridin lil khairi lam Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi nggak nyampe seperti ente ente udah pulang pulang pulang pulang bubar bubar semuanya. Nggak pernah dikatakan lo ini semua nombor ya mungkin zakirin Allah kasiro wa zakir niat kamu udah bagus tapi salah pakai ini lain kali pakai apa kelopo <laughs> gitu. Enggak. Salah ya tuh. Ya ikhwan tolong dijamkan dia. Ketika jihadnya benar aja, ini kan jihadnya nggak benar. Jihadnya benar aja ikhwan ya Ketika sahabat salah di medan jihad, seperti Usama, langsung ditegur Rasulullah. Nggak pernah diberikan titel-titel lain. Sampai dia mengatakan, aduhai seandainya aku masuk Islam sebelum ini aja, setelah ini aja. Rasulullah menegur Wahai Usama, apa yang kamu perbuat nanti di hadapan Allah dengan la ilaha illallah? Diulang-ulangnya nama Rasulullah SAW karena membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah yang dia menyangka dia hanya berlindung. Itu. Lanjutin lagi, dilanjutin nggak nih? Terus setuju nggak ini? Saya jangan nggak setuju. Nggak apa-apa, terusin ya biar sama-sama tahu. Tidak semua mujahid langkahnya benar, termasuk para pengebom di Indonesia. Melakukan pengeboman di Indonesia atau di negeri lain yang damai itu langkah keliru. Tidak ada dalil syar'inya dalam Al-Quran hadis atau contoh dari sahabat Rasulullah. Bahkan ngebom di negeri yang aman, bah, eh, bahwa ngebom di negeri aman dibolehkan. Gak ada, kecuali jika dalam keadaan perang kita dibolehkan melakukan pengeboman. Loh kan enak ini. Tapi anehnya Ketika beliau ditanya, jika demikian, bagaimana cara untuk menghentikan pengemban negeri ini? Saya tidak yakin ada cara yang baik. Loh, kan ya apa nggak yakin? Nah, bilangin aja. Di ceramah-ceramah itu jangan membuat pembenaran. Mujahid aja insya Allah kok. Ya, mereka mereka nggak termotivasi, nggak nggak terangkat psikologinya untuk terus ngiler menjadi pengantennya Nurjin Top, ya, anda omong kecuali pemerintah memberikan keleluasan pada umat Islam untuk menerapkan syariah hukum Islam. Ah, sekarang ini bukan masalah pemerintah. Sekarang ini kan rakyat. Pemerintah ini kan juga diangkat rakyat. Sekarang salahnya rakyat. Berarti di sini memang manusia ini kebanyakan masih jahil, nggak ngerti. Maka betul yang dikatakan oleh sebagian tokoh harokah yang disinyal itu Hasan Hudaybi atau katanya ini adalah ucapan Hasan Al Banna yang mengatakan tegakkan sistem sistem daulah di hatimu akan tegak di tanah airmu. Artinya penyadaran. Lakukan dong sekarang dakwah. Kenapa orang itu menolak syariah Kenapa sekarang ini orang antipati terhadap syariah Ini kerjaan kita sekarang. Bukan sekarang nyalakan sono, nyalakan sono, cari kambing hitam sementara susah hitam. Ya, kambingnya, kambing di sini putih Ya, apa rada bulat ya. Terus jika umat Islam tetap dikekang, Allah akan terus menurunkan azab. Lu ngancem berarti. Salah satu azab itu adalah bom karena kita melecehkan hukum Allah. Pengeboman ini adalah dari Allah karena tanpa izin Allah mana bisa terjadi. Ya Allah, ini Jabariyah. Oh saya ngebom ini kan ditakdirkan Allah. Kalau saya nggak nggak ditakdirkan Allah nggak bakal ngebom. Masya Allah. Oh, Sabriyah kaya baru. Pengeboman ini adalah dari Allah karena tangan tanpa izin Allah mana bisa terjadi, masya Allah. Ya, dapat berselit dari Allah semua tuh Imam Samudro, M. Rozi, ya, dapat SK. Ciri hadirin sekalian, lelucon yang tidak lucu. Sehingga hadirin ini membingungkan umat dan orang terkesan bahwa ya udah lanjutin aja Wong ini semua takdir Allah. Ketika pada zaman Umar bin Khattab ada orang yang mencuri mau dipotong tangannya, wahai Umar, saya mencuri ini juga berdasarkan takdir Allah. Ngapain lo potong? Emang lo menentang takdir Allah? Wahai bulan, saya motong tangan kamu ini juga berdasarkan takdir Allah. Apa kamu menentang takdir Allah? Telang udah. Eh, takdir lawan takdir. Saya juga lawan di sini. Kalau seandainya sekarang ini Anda tidak mengebom, kan juga takdir Allah. Berarti di sini wa mata syauna ila Allah kita punya iroda sadar kita kalau mau sadar bahwa pengeboman itu salah bukan aksi jihad tetapi itu pengerusakan yang dicela oleh ahli Islam dan para ulama nanti fatwa-fatwanya di belakang dari mulai pembunuh diri, pembajakan, penculikan dan yang lainnya itu dicela oleh para ulama-ulama sikap Anda langgar terjadilah apa yang sekarang ini terjadi. Nah, sekarang berikutnya. Bagaimana Ustaz menjelaskan masalah ini pada masyarakat awam? Tiap kali ceramah dalam tablik akbar, pengajian, diskusi, mengajar atau diwawancara wartawan, saya selalu memaparkan masalah bom dengan dua pendapat. Pertama, di segi syariah ini adalah azab Allah. Loh, azab Allah lagi. Ini kesalahan gitu loh kan. Gitu. Kenapa dia bilang? Tidak bilang, ini kesalahan. Ini nggak benar. Jangan bilang azab Allah aja kayak apa namanya? Kayak eh, gempa. Musibah itu kan ada dua musibah yang dilakukan oleh manusia. Bahar al-fasadu fil barri wal bahri. Bima kasubat Yang musibah memang alami itu datang dari Allah. Seperti bom banjir eh, seperti apa e, gempa dan banjir. Nah sekarang yang menjadi per, berbagai macam azab sudah datang pada kita dari penyakit, bencana alam hingga pengeboman. Ini semua janji Allah berarti mereka ini tukang musibah. Eh benar, oh, ucapannya jadi benar. Jadi bom ini azab yang ber, ber, yang melakukan apa jadi mas judulnya? Sahibul azab, sahibul bencana. Berarti ini manusia-manusia pencipta bencana di Indonesia. Ini eh, sesuai dengan keterangan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Manusia bencana. Karena apa? Dia mengatakan penyim, apa namanya? Bom ini adalah bencana azab Allah. Berarti ini adalah orang-orang tukang membuat bencana di Indonesia. Ini, Masya Allah paling sohbat ini. Dari segi fakta hingga saat ini saya belum menemukan fakta bahwa dalam perjuangan Rasulullah dan para sahabat menggunakan senjata di wilayah aman. Bagus, jempol. Setuju. Di dalam fakta sejarah perjuangan Rasul, para sahabat tidak ada cerita angkat senjata wilayah aman. Adapun di wilayah perang silahkan saja, namanya juga perang. Di Indonesia musuh menyerang dengan pemikiran. Kita harus lawan dengan pemikiran. Soheh. Jangan kaya Imam Samudra di kitabnya Aku Melawan Teroris mengatakan. Darah dibalas darah. Pembunuhan dibalas pembunuhan. Ya, kurang dikit aja pemerkosaan dibalas pemerkosaan. Gitu. Ngaco ini pernyataan. Ya Allah, ini dari mana? Makanya ini ternyata setelah saya baca biografinya dia lulusan pesantren kilat, Pak. Ini udah gila ilmunya cepet hilang. Eh kilat. Apakah ada jaminan aksi pengeboman mereka tidak ditunggangi pihak ketiga? Karena itu selalu saya katakan melakukan pengeboman di negeri damai akan menimbulkan fitnah. Salah satunya adalah kemungkinan ditunggangi pihak ketiga yang sebenarnya musuh Islam. Dan saya ingat sekali ketika dia diwawancarai ketika ledakan sehari atau dua hari oleh wartawan Al-Ustadz Abu Bakar Bashir mengatakan ini adalah yang melakukan CII, jaringan intelijen Amerika. Oh ternyata pelakunya kok disulati, solatil, Loh berarti ini CII ini. Jadi akhirnya kadang-kadang bingung cara berpikir. Ini di dinodoh CII. Ketika tertangkap disolatin, nyolatin CII. Ya apa Kita ditobatkan. Oh no ya. Loh ini. Yang lebih lucu lagi. Kalau mereka itu mendukung bahwa aksi teroris itu jihad, kenapa ketika anaknya Abu Jibril, Muhammad Jibril ditangkap, bapaknya nggak mau, nggak terima? Harusnya kan Alhamdulillah, Pak Polisi silakan. Anak saya memang sudah saya hadiahkan untuk Bapak. Dan mudah-mudahan masuk surga. Kenapa pakai pengacara? Ya benar dikatakan tohut. Loh kan repot cara berpikir seperti ini Pak. Harusnya dijelaskan. Sebelum polisi nyari-nyari, juga nggak usah nyari pak, gue cari. Gue yang nyari, ini selain. Nggak usah sekarang komentar macam-macam ini. Ikhlas karena anda setuju bahwa itu adalah jihad. Yang melakukan mujahid, serahkan. Bagus. Gentle itu namanya laki-laki atau jantan. Kalau sekarang ternyata sikapnya seperti ini, nggak tahu mana yang sahih, mana yang bisa dipegang. Selanjutnya, mana tuh saya menolak. Uh, makanya saya selalu mengingatkan, jangan menggunakan kekerasan dalam situasi aman. Meskipun begitu, saya menolak istilah teroris. Jika kita menuduh mereka teroris, saya eh, sama saja dengan membantu Amerika dan kalangan Islamobia di negeri ini. Bukankah para ulama sepakat jika ada umat Islam yang membantu orang kafir, walaupun cuma meminjami pulpen, itu bisa murtad. Masya Allah takdiri mas ya yang demi demi pulpen murtad ya mas ya Allah oke okay, mas kita memang sepakat sekarang ini bertahun kerjasama dengan orang-orang kufar itu nggak boleh tapi nggak bolehnya itu kan ada tingkatan tingkatannya Masa sekarang semua dikebiah ya semuanya dikasih titel atau hukum satu murtad. Masya Allah, murtad banget. Tahu pulpennya nggak nyala lagi kan gitu. Murtad itu. Ya Allah, Inilah ikhwan saya wanti-wanti bahayanya takfiri pemikiran mukafirun yang gampang sekali melemparkan status kubur. Padahal Rasulullah kita tidak ingkari bahwa yang kafir asli tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini kan mukmin kita keluarkan dari arena iman menjadi kafir. Inilah yang menjadi permasalahan yang dikatakan oleh Rasulullah. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, eh si kafir, maka akan balik kepada salah satunya, Ima yang menuju atau yang dituju. Apakah dengan pernyataan Ustadz bisa dijamin mujahid yang salah dalam berikhtiar akan menghentikan aksinya. Mudah-mudahan pernyataan saya ini bisa membuat mereka berhenti. Ini persoalan ikhtiar, karenanya kita hanya bisa memberi nasihat. Jika mereka mau mendengar dan mengikuti nasihat saya, syukur. Jika tidak, mereka sudah mujahid beristihad. Tapi saya yakin wafat mereka khusnul khotimah. Loh, yo, piye Salah kok khusnul khotimah itu loh, Mas. Anjing lihat cara berpikirnya kan kayak cara berpikir sudah tidak memiliki standar ilmiah. Kalau salah nggak mungkin husnul khotimah. Di mana orang salah dikasih titel husnul khotimah karena niatnya jihad baik. Soal salah langkah mereka Allah yang akan menimbangnya kelak. Jadi kita bisa menimbang ke Allah. Kita timbang berdasarkan dalil makanya banyak. Di antara para ulama membuat satu judul Al-Fitnatu fi Mizan Syar'i, eh, Al-Banku Syar'i fi Mizan di dalam timbangan syariah itu artinya kita diberikan oleh Allah hak untuk menimbang salah dan benar lewat takaran timbangan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun nanti ada timbangan terakhir yang itu hak Allah. Nanti kita sekarang timbang menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya. Kata beliau, karena Nabi tak e, karena Nabi SAW tak kuat melihat tindakannya. Akhirnya beliau berkata, saya melepaskan diri dari tindakan Khalid bin Walid. Jadi disalahkan. Dia berhujah dengan e, dalil Khalid bin Walid. Jadi para mujahid itu niatnya sudah benar, membela Islam, kaum muslimin, sasarannya juga benar, yaitu kafir harbi, Amerika. Loh, gimana? Masih lagi Kafir harbi mana? Di Indonesia katanya tadi damai. Ngulangin lagi kafir harbi. Katanya tadi di Indonesia dalam kondisi damai ini tidak ada dalil yang sahih dari Quran, hadis, ulama, salaf tidak ada. Tapi di sini masih ngulangin lagi sasarannya sahih, kafir harbi. Hanya saja istiadatnya yang perlu diperbaiki. Loh, yang diperbaiki jangan menganggap lagi orang kafir di Indonesia ini harbi. Itu caranya. Apakah mereka mau mendengar pernyataan Ustaz? Cukup, ya, cukup ya. Mudah-mudahan mereka mau masalah saya tidak menjumpai mereka. <clears throat> Jika bisa berjumpa mereka, pasti saya ajak diskusi. Pada, uh, pada kasus bom Bali, Mukhlas mengatakan jika dia bertanya pada saya, pasti pembawaan tidak akan berjalan. Loh, berarti uh, dia yang izinin ya. Saya bilang pada hakim bahwa saya tidak akan tidak ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan. Mukhlas juga mengatakan, saya muridnya Ustaz Basir, Saya bebas, saya bebas berpendapat dan tidak taklid pada guru. Karena itu saya katakan sudahlah itu pandangannya. Saya juga mengatakan itu adalah pandangan yang salah tapi mungkin benar dan bisa jadi sebaliknya. Begitulah yang dikatakan Imam Syafi'i. Ini ya, mau dibulak balik. Kadang terkadang kadang benar, kadang sebaliknya. Dalam keadaan damai, nah ini, ini perlu dikasih catatan berat. Dalam keadaan damai selain dakwah, ada cara lain enggak menghadapi musuh? Ini pertanyaan Sabili. Kata beliau, jika ingin menyerang jangan terbuka. Jadi ngebom jangan. Tapi perorangan aja, diri tusuk satu-satu subhanallah Ustaz gimana ini caranya caranya dengan berpura-pura menjadi pembela orang itu dengan berpura membela orang itu, Nabi Islam pernah memerintahkan seorang sahabat untuk membunuh seorang Yahudi yang sudah melewat batas dalam memfitnah Islam dan Rasulnya dalam dalam situasi damai. Ada sahabat yang sanggup tapi dengan syarat Rasulullah harus mengizinkan dia dekat dengan orang itu dan berpura-pura mencaci maki Rasulullah agar mendapatkan simpati musuh. Ketika sudah dekat dengan musuh yang diincar dalam situasi tertentu yang tidak diketahui publik, akhirnya orang Yahudi ditusuk dibunuh. Pertama riwayat yang naik seperti ini dari mana? Ini rawahu Abu Bakar Bashir. Ya Ikhwan, riwayat yang sahih. Kalau yang beliau maksud memang ada di dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW ketika sudah tidak tahan mendengarkan caci makian Ka'ab bin Ashraf maka Rasulullah menawarkan sahabat man di Ka'ab bin Ashraf siapa yang membunuh Ka'ab bin Ashraf Pertama dengan sekalian konteksnya ini kan Rasul sebagai pemimpin. Tidak ada masalah dong. Sekarang yang jadi masalah orang yang bunuh nusukin per orang ini yang nyuruh Abu Bakar Basir. Apa samanya Rasul sama Abu Bakar Basir? Itu satu. Ini seperti orang-orang awam, Pak. Ketika kita komplain, kita tanya tentang masalah yang terkait dengan ini apa? E, bid'ah hasanah. Oh, bid'ah hasanah itu boleh. Um Utsman bin Affan aja ngadain azan yang kedua yang tidak pernah dilakukan Rasul. Pertanyaan, itu kan Utsman. Oh siapa? Samanya kamu dengan Utsman di mana? Utsman konteksnya alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin contoh. Kalau seandainya tidak ada contoh, alaikum Rasul telah memberikan satu koridor pembolehan terhadap Utsman untuk membuat sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin. Anda dari mana alaikum bisunnati wa sunnatil kiyayat? Umpamanya kiai. Tidak ada. Begitu juga ini. Kalau seandainya yang Anda maksud riwayat itu kabinet Ashraf Rasul konteknya adalah ketika itu pemimpin Jabal di Jantan di dalam riwayat Abu Dawud dari Rasulullah mengatakan eh, Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'ad satu rohat satu kelompok salian untuk menangani Ka'ab bin Ashraf. Berarti di sini misi perang. Misi perang. Yang itu konteksnya perang di sini damai nusuk perorangan mah nih tusuk cus nih cus ya Allah habis nanti pak ini apa nggak berbahaya pak makanya ini ternyata dipakai oleh Ibrahim pura-pura jadi flower di hotel Carlton atau di hotel Marriott setelah pemimpin atasannya yakin, pemilik hotel, pengelola hotel yakin bahwa Ibrahim ini karyawan yang setia, baru melakukan aksi jeger, terpakai, terpakai kan dokter ini bahaya. Dan ini Bapak tolong tidak ada sosialisasi yang terbaik kecuali lewat dakwah, lewat Islam penjelasan seperti ini. Makanya saya minta bantuan untuk menyebarkan buku ini di samping juga mengadakan tablet yang sebanyaknya terutama di Solo ini. Di Solo sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, sebulan lima kali. Gitu. Tapi jangan saya, gitu. Jangan saya. Pokoknya air habis ditutup ya mas ya. Kita lanjutkan. Kabin asroh bukan mencaci maki. Kabin asroh ya Rasulullah saya yang memburunya, Tapi izinli an aku syai'an. Tapi izinkan aku untuk mengatakan sesuatu kepada dia. Maksudnya bohong di dalam perang makanya di dalam bab kita jihad Imam Bukhari menurunkan riwayat ini di dalam bab al-hibbu fil harbi dan juga bab al-harbu khud'atun bolehnya berbohong di dalam perang kepada musuh Bolehnya kita menipu muslihat di dalam peperangan. Bukan sekarang mencaci maki. Enggak ada riwayat mencaci maki. Dia setelah ketemu Ka'ab bin pura-pura ingin beli gaduhnya dengan mengatakan, Wahai Ka'ab bin Inna hadzal rajul yaitu Muhammad sallallahu sesungguhnya Muhammad sallallahu qad anana wa sa'alana as-sadaqah dia membuat susah kita dan minta-minta terus sedekah padahal kita ini dalam keadaan kesulitan sekarang aja ngutang-ngutang coba Nabi Muhammad ini Muhammad ini minta kita terus mana ada kalimat caci maki makanya dikasih bab al-kidbu bil harbi tidak ada satu penjelasan dari para ulama mencaci maki, pura-pura ini dan yang lainnya. Uh, apa setelah yakin dia itu simpati dan yang lainnya tidak ada konteks seperti itu ini bil makna makna yang disimpulkan oleh uh, ini al ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini dengan, dengan kesimpulan yang dicocokkan dengan misinya yang dicocokkan dengan misinya. Padahal konteks hadis ini di dalam peperangan dan dikatakan oleh Imam Al Hafidh Ibnu Hajar bahwa Ka'ab bin Ashraf adalah muharib yang memang memerangi Rasulullah dan yang mutus Rasulullah yang nyuruh Rasulullah karena itu penguasa dan kondisinya memang uh, mendukung itu. Permasalahan di Indonesia, Ustaz Abu Bakar Basir sendiri mengatakan dalam kondisi damai tidak ada dalil dari Quran Sunnah dan juga sahabat tidak memberikan contoh. Kenapa kamu memberikan contoh untuk nyuruh membunuh orang perorangan? Di orang Prancis, kafir, sus, susu. Ini kampanye kemarin, Pak. Eh beberapa ini lalu di ada orang bule habis keluar dari rumah sakit ditusuk. Sama orang ini, ini e tusuk. Coba lihat mas, akhirnya yang tercoreng dan Islam. Yang tercoreng ini semuanya adalah syariat Islam, umat Islam, bahkan ikhwan. Kita bersedih melihat terburainya usus dan patah-patah tulang, apa namanya, kaki yang tidak ada badannya. Tapi lebih sedih lagi aksi teroris ini menimpakan musibah besar kepada umat di mana umat dicibirkan di mana Islam tercoreng orang tidak tertarik lagi dengan Islam bahkan kekhawatiran kita lewat doa Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru ya Allah janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir jadi benar Pak Orang Islam mau eh, maaf orang kafir yang mau tertarik dengan Islam jadinya batal melihat tampang Muslim yang menerjemahkan Islam seperti ini. Islam itu damai, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam membawa kesejukan dalam koridor yang dibatas dibatas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana Nabi Musa sama Harun datang kepada Fir'aun membawa misi perdamaian sampai dipesan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Walaupun mereka mengatakan kepada kita Salafi itu keras sama kita Tapi lemah lembut sama tauhid. Inti keras sama pemerintah keras sama kita Mana yang lebih mendingan? Hah? Tidak seperti itu dong cara pembicaraan Ayo kita dialog ilmiah Pernah hewan Ini terus terang kemarin yang ngisi itu kan Halawi Makmun sama Bukar Ba'asyir yang yang membedah salah kaprah Salafi ada pernah lima utusan yang datang ke rumah saya, utusan Halawi Makmun, ngajak dialog. Ya gampangnya preman-preman semua. Akhirnya gue juga nerapin eh, gaya preman dikit-dikit, gitu ya. Eh, lo mau ngapain datang sini? Saya diutus sama Ustaz Halim Makmun. Lo oh, pakai utusan-utusan kayak menteri aja. Saya tahu rumah dia, dia juga tahu rumah saya. Anak yang datang sini, lo pulang, gitu. Pulang, pulang, pulang, eh, pulang. Ngapain? Nampaknya antum itu kan kesannya takut ketemu sama Ustaz Halawi. Ya, ini emang sekarang ini tinju, takut. Nyari kebenaran kagak bakal takut-takut, Mas. Sekarang sampaikan kepada guru besar Anda. Kita ketemu berdua. Jangan melibatin kopral, jenderal aja lah. Berdua di dalam satu masjid kalau mau bawa boleh 10-10 kita tertutup dialog yang enak. Nanti kalau ada maslahatnya kita buka-buka. Kalau memang gak ada maslahatnya ngapain dibuka-buka? Kan pertimbangan maslahat wal madharah gak datang juga, tapi diisukan katanya masih aja gak berani juga katanya. karena minta ketemu dia aja dulu sebelum begini itu sering ngisi di musola saya ketemu. Assalamualaikum salam enak kok saya dibayarnya aneh-aneh gitu loh. Gitu. Jadi hadirin sekalian bukan masalah takut atau berani, masalah kita itu Ketika kata Imam Syafi'i, saya itu hanya mau dialog sama orang yang ingin cari kebenaran. Dan Imam syafii juga mengatakan, "Idza nataqat safihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi sukutu." Kalau sekarang ini ada orang bodoh berbicara, maka jawaban yang paling terbaik adalah diam. Maka Imam Syafi'i itu selama dialog gak pernah kalah kecuali sama orang bodoh, Mas. Imam Syafi'i itu gak pernah kalah dialog. Kecuali sama orang bodoh. Mau orang bodoh itu mati kutu loh, betul. Repot, makanya lebih baik nggak <laughs> ngomong. Mendingan diam. Nah sekarang dalam keadaan damai sudah ya cukup kayaknya udah cukup itu aja saya nggak usah banyak-banyak antum kalau mau sendiri bacaan dewe ya ini boleh dipotokopi tapi jangan diambil Ekor sekalian, sekarang tiba saatnya kita mengupas isi kitab. Yang pertama untuk lihat kitabnya dan sebagian nanti antum baca ya. Saya dikit-dikit aja. Kita langsung masuk ke dalam teroris musuh agama. Ya ikhwan, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, bahwa aksi yang dilakukan sebagian atau segelintir orang Eh, teroris yang mengatasnamakan jihad, mengebom fasilitas umum, melakukan pengrusakan, bahkan pembunuhan yang terkena adalah orang muslim, tidak ada pemberdayaan dari sisi dalil manapun, bahkan itu cenderung menimbulkan fitnah, cenderung merusak nama baik Islam dan cenderung memberikan kesan-kesan buruk terhadap Islam. Makanya ikhwan, sekarang ini kita keluar negeri itu susah. Susah. Padahal kemarin kita sudah bisa mulai dakwah ke Jerman bisa. Kemarin saja saya itu dapat uh, tawaran undangan ke Amerika nggak jadi gara-gara jenggot. Nggak jadi. Waduh ini dipoto susah di, di pospat ini bisanya. Itu. Karena apa? Karena isu-isu ini dikembangkan. Tahu lah sekalian sekarang ada alasan. Kalau seandainya itu rekayasa mereka, orang-orang kufar yang memang selamanya walan tarba'an kal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Saya sering jawab, kenapa rencana-rencana itu kita mediasi? Kalau seandainya ibarat HP nggak ada sinyal kan nggak bisa nangkap. Kenapa mereka punya perencanaan? Tapi ternyata Selalu yang terlibat pengeboman, pelaku adalah orang kita. Yang nampak kita secara doir, sebagian ustaz, bahkan ada di sekalian untuk akhir ini lengkap. Ada pesantrennya, ada pegawainya, ada ustadznya, subhanallah, rata. Akhirnya ikhwan, orang mau masukkan pesantren, luar waduh anak saya jangan-jangan jadi teroris. Ada kemarin Masya Allah kita baru punya marbot di kompleks saya dua minggu udah dijemput orang tuanya. Takut anaknya jadi teroris. Dan semuanya ini kan mau dorot dampak. Dia itu harus kan mengerti. Seperti al ustaz ini tadi. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar saja mas. Kalau seandainya amar ma'ruf nahi mungkar itu mazharat yang ditimbulkan, mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Stop katanya Imam Ibnu Khayyim dan juga gurunya Ibnu Taimiyah. Enggak boleh. Amal lagi di jelas dasarnya ya salah. Enggak ada satu petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Kenapa dilanjutkan? Udah banyak mazharat, sudah disalahkan gurunya sendiri, enggak ada dalilnya kan lengkap sudah. Oleh karena itu ada yang sekalian, teroris musuh agama. Nah, kita sekarang bedah sedikit akar teroris. Kita tidak ingkari bahwa teroris ini dibicu oleh beberapa pemicu, di antaranya adalah pengangguran dan kemiskinan. Ya, pengangguran, kemiskinan, apalagi yang nganggur, yang miskin, kurang duit itu dicampur miskin iman, atau mungkin didoktrin dengan doktrin yang salah. Contoh aja eh, Hadirin sekalian yang bikin miskin kita itu orang-orang bule itu. Makanya jangan sampai kita izinkan masuk ke Indonesia. Nginjek kaki tusuk. Wah. Siapa yang berhasil menusuk insya Allah dapat dari bidadari sepuluh. Wah, siapa yang gak semangat? Mati pun jadi. Daripada mati susah, utang banyak, surga ya mati. Ya udah, nusuk. Nganggur cari kerjaan gak dapat, nusuk. Man, gitu. Inilah pemicunya. Dengan demikian Rasul Ikhwan sering selalu ketika memohon berlindung Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri selalu berjejer. Makanya di sini saya sarankan kepada pertama pemerintah dan yang keduanya orang-orang yang berwenang dan yang ketiganya pengusaha-pengusaha muslim Siapa saja yang bisa membuka peluang kerja, mari kita ciptakan. Makanya eh, di antara tujuan saya mendirikan sekolah ini di Buru ini, saya sebetulnya tidak ada stressing karena saya tinggal di Jakarta. Saya semata-mata pertama ingin menegakkan pendidikan yang seislami mungkin sesuai dengan manhaj yang sahih yang benar dan yang kedua adalah membuka lapangan kerja bagi orang bulu dan sekitarnya. Maka saya buka kepada putra-putra Sukarjo dan sekitarnya silakan menjadi guru di sini. Yang penting memenuhi syaratnya. Silakan kita besarkan sekolah ini. Kita besarkan tempat pendidikan ini dan sekaligus kita ciptakan lapangan kerja kita buka wakaf-wakaf istismar yaitu wakaf yang sifatnya investasi makanya nanti saya minta dukungan kepada muspika di sini terutama kepada pihak berwenang untuk membuka eh, lapangan-lapangan uh, kerja ini sudah mulai ya uh, nanti kita bikin uh, isi ulang yang lebih banyak, kita bikin toko, kita mau merencanakan mungkin wakaf yang sifatnya investasi atau istilah sekarang ada Badan Wakaf Indonesia mengembangkan wakaf produktif, bikin rumah sakit, bikin kontrakan di UMS, UNS, itu semuanya supaya kita bisa jalan. Jadi tolong jangan diremehkan masalah ekonomi, masalah maisha. Terus terang kita tidak menjadikan tujuan, tetapi sarana itu penting, kendaraan. Ya, tanpa itu semuanya kita tidak akan bisa bersosialisasi. Maka dengan harta yang halal, bersosialisasi menjadi mudah, dakwah menjadi lancar, taklim menjadi gampang, dan silaturahmi menjadi indah. Itu dengan harta, tapi tetap kita jadikan sebagai sarana bukan tujuan. Jangan keliru doa Rasulullah yang bunyinya Allahumma amitni miskina wahyi Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a sukratil masakir ya Allah hidupkan aku miskin matikan aku dalam keadaan miskin kumpulkan aku nanti di akhirat bersama orang-orang miskin ini khusus Rasul di dunia memang Rasul nggak mau kaya Bahkan Rasul itu tidak pernah sabar menyimpan duit beberapa saat. Itu khusus Rasul. Tapi Rasul dijamin khumus khumus lillahi wal Rasul seperlima dari kholima itu Mas. Rasul kalau mau kaya raya. Tapi umatnya kan dibiarkan kaya. Untuk lihat Rahman bin Auf kaya raya Bahkan ada riwayat yang katanya Abdurrahman bin Auf masuk surganya sambil merangkak karena kekayaannya itu dusta. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi ini makdzubun ala Abdurrahman bin Auf didustakan atas nama Abdurrahman bin Auf enggak benar. Bahkan Zubair bin Awan ketika meninggal dunia, warisan per istri itu sampai 800 apa namanya ribuan, sampai 800 eh, dinar. Berapa istri dia? Empat. Kali 800 belum anaknya kaya. Abu Bakar dibikin kaya. Maka ikhwan, yang penting kita sekarang berusaha dan kita jadikan sarana. Jangan sampai dunia mengalahkan akhirat. Sekarang sebanyak apapun diberikan Allah asalkan halal, maka itu ambil. Maka saya sering definisikan zuhud ialah yang penting halal walaupun 5 miliar. Ini apa-apa. Yang penting halal daripada 500 ribu haram. Mana masih yang lebih baik? 500 ribu halal, 5 miliar haram, ini 500 halal, 5 miliar ha ah, oh, maaf kebalik. 500 ribu haram, 5 miliar halal. Mana yang lebih atau pilih? Kalau ada 5 miliar. Tuh. Makanya untuk lihat doa, masya Allah diajarkan oleh Rasulullah اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العليم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ من شر كل شيء أنت آخذ بناسيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء setelah tawassul bil asma'i wa sifat baru Rasul minta apa? Allahumma aghnina minal Allahumma amdi anna zain wa aghnina minal faqri ya Allah bayarlah utang-utang saya dan cukupkan aku dari kemiskinan Rasul yang ngajarin kita berarti kita harus cukup bayar utang-utang untuk kedaya makanya yang banyak utangnya doa ini ini jam sujud saat apa aja. Apalkan, baca doa ini. Insya Allah kita tidak tertekan orang, tindih hutang, repot. Sehingga Allahumma inni bika minal ajdi wal kasal itu kita biasakan juga. Wa minal bukhli wa Allahumma inni bika minal hammi wal hazan wa minal ajdi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Selanjutnya ya ikhwan jam berapa ini? Sudah habis ya doktrin agama yang salah yang tadi doktrin jihad di mana seluruh praktek pembunuhan terhadap orang kafir adalah jihad ini juga menyebabkan pemicu agar teroris. Nah, di sini uh, Ustaz Abu Bakar Bashir tidak mau mengatakan bahwa pembunuh diri itu bom uh, bom bunuh diri tapi bom istishhad, bom syahid. Karena alasannya bunuh diri itu hanya frustasi Utang nggak kebayar, cari cari maisha repot, cari kerjaan repot, akhirnya bunuh diri. Betul, Ustaz. Tidak frustasi, tidak, eh, mereka tidak frustasi masalah utang, masalah dunia. Tapi teroris ini frustasi di dalam dakwah. Dia tidak sabar menghadapi dakwah seperti ini. Sehingga daripada repot-repot susah-susah melihat susah begini pom aja selesai udah peng udah Akhirnya frustasi juga. Demikian nampaknya saya ngukur Jakarta tadi. Kalau Jakarta jam 12. Yes, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya kita alihkan tahun depan insya Allah. Jadi tahun depan kita lanjutkan eh, pertanyaannya. Jadi saya sudah cukup menyampaikan dan saya sarankan kepada hadirin sekalian untuk lengkapnya membaca tentang fatwa para ulama, kasus sikap BCC, terus kemudian pembunuh diri, pembacakan dan yang lainnya, termasuk kekerasan-kekerasan yang di atas namakan Islam jihad, lengkap ada di kitab ini insyaallah. Demikian subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.